Alhamdulillah pada sore hari ini, hari Sabtu, merupakan hari yang ke-16 dari bulan Ramadhan tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 9 Mei tahun 2020 kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita pada kajian streaming mendulang faedah dari kitab Uddatus Sabirin wa Zakhiratus Syakirin. Dan kita masih melanjutkan bab yang ke-16 yang menerangkan dan menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang kesabaran dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhumah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Innal 'abda idza kana 'ala tariqatin hasanatin min al 'ibadah thumma marida qila lil malak al muwakkal bihi uktub lahu mithla 'amalihi إذا كان طلقا أو أكفته إلي bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya seorang hamba apabila dia berada di atas metode yang baik yakni di atas amalan saleh di atas metode yang baik dalam menjalankan ibadah ketika dia sehat dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian dia jatuh sakit maka dikatakan kepada malaikat yang diwakilkan kepadanya tulislah untuknya seperti apa yang dia amalkan ketika dia dalam keadaan sehat atau aku akan mengembalikan ia kepadaku yakni menjadikannya wafat maka di dalam riwayat ini, ini hadis diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunia dan Al-Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dalam musnadnya Abdul Razak dalam Al-Musannaf dan disahihkan oleh Al-Haythami rahimahullah taala dalam Majmu' Az-Zawaid. Hadis ini menerangkan bahwa apabila seorang muslim ketika ia dalam keadaan sehat dia beramal saleh dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Lalu kemudian dia jatuh sakit yang menyebabkan dia lemah untuk melakukan apa yang biasa dia lakukan ketika dia dalam keadaan sehat. Maka dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala seperti dia melakukan amalan tersebut ketika sehat. Sebab yang menjadi penghalang dia tidak mampu melakukannya adalah udhur sakit yang sedang dideritanya. Dan ini telah dikuatkan dalam hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم apabila seorang hamba dalam keadaan sakit atau sedang melakukan perjalanan safar maka dicatat untuknya seperti apa yang pernah diamalkan ketika ia dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim, dan disebutkan pula dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin wa huwa yashtaki bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi seseorang dalam keadaan orang ini sedang sakit lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qul ucapkanlah Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyatik وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk disegerakan kesembuhan dan bersabar dalam menghadapi cobaanmu dan keluar dari dunia ini menuju kepada rahmatmu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya namun dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Yusuf bin Atiyah Safar dan dia adalah seorang perawi yang sangat lemah dan ada jalur yang lain yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban Al-Hakim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha dan berkata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal humma takhuttul khataaya kama tahuttu asy-syajaratu waraqaha Bahawa sesungguhnya demam itu menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan seperti halnya sebuah pohon yang menggugurkan daun-daunnya dan yang semakna dengan hadis ini telah kita terangkan pada pembahasan sebelumnya dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjenguk seorang yang dalam keadaan sakit Maka beliau mengatakan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Inna Allah azza wa jalla yaqul bahwa Allah azza wa jalla berfirman Hiya nari usallituha ala abdil mu'min fid dunya bahwa demam itu adalah apiku yang aku timpakan kepada hambaku yang mukmin dalam kehidupan dunia litakuna hadzuhu minan nari fil akhirah agar itu menjadi bahagiannya dari neraka dalam kehidupan akhirat hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah Al-Albani rahimahullahu taala beliau mensahihkan hadis ini dalam silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Dan ini adalah hadis qudsi bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman demam itu adalah apiku aku timpakan kepada hambaku yang mukmin dalam kehidupan dunia agar dia tidak lagi mendapatkan bagian dari neraka dalam kehidupan akhirat maka dipanaskan dalam kehidupan dunia dia merasakan demam dia merasakan sakit maka itu ibaratnya seperti siksaan dalam kehidupan dunia bagi seorang mukmin sehingga ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dia tidak lagi merasakan siksaan dan dia tinggal merasakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ini jelas menunjukkan keutamaan seorang yang mengalami sakit bahwa sakit itu menjadi penghapus dosa sakit itu adalah menjadi bagian siksaannya dalam kehidupan dunia. Sebab Allah Azza wa Jal menghendaki dari hamba tersebut tidak lagi merasakan panasnya neraka dalam kehidupan akhirat. Diriwayatkan dari Mujahid bin Jabir rahimahullah salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma kata beliau al-humma hazzu kulli mu'min minan nar demam itu adalah bagian bagi setiap mukmin dari neraka lalu beliau menafsirkan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya dan tidaklah setiap dari kalian melainkan dia pasti akan mendatangi neraka itu dan bagi Allah Jalla wa'ala Rabbmu itu menjadi sebuah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala jadi yang difahami dari penafsiran Mujahid dari ayat ini setiap dari kalian dia pasti akan mendatangi maksudnya mendatangi jahannam mendatangi neraka lalu diterangkan oleh Mujahid rahimahullah taala bahwa neraka yang dirasakan oleh seorang mukmin adalah demam dalam kehidupan dunia. Itulah siksaannya. Sehingga dalam kehidupan akhirat dia tidak lagi akan memasukinya. Namun uh, Ibnul Qayyim rahimahullah taala beliau menerangkan di sini bahwa Mujahid rahimahullah tidak menginginkan atau tidak memaksudkan menafsirkan kata mendatangi di dalam Al-Qur'anul Karim. Namun yang dimaksudkan oleh Mujahid rahimahullah beliau hanya ingin menjelaskan bahwa demam yang dirasakan oleh seorang mukmin itu adalah bagian dia dari neraka. dan yang dimaksudkan oleh mujahid dalam menafsirkan ayat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada hamba-hambanya bahwa seluruh hamba itu pasti akan mendatangi neraka. Maka demam bagi seorang mukmin itu menghapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Sehingga apabila Allah Azza wa Jalla telah menghapuskan kesalahan dan dosa seorang mukmin disebabkan karena dia telah merasakan demam, sakit dalam kehidupan dunia, maka itu akan memudahkan dia untuk datang pada hari kiamat. Lalu dia pun meraih keselamatan dari api neraka itu dalam waktu yang cepat. Yang masyhur dari penafsiran para ulama' bahwa yang dimaksud mendatangi neraka yaitu melewatinya, yaitu di atas sirat. Bahwa kaum mukminin mereka berjalan di atas sirat. Ya, dan itu makna dari melewati neraka karena di bawah daripada as-sirat itu adalah neraka. Dan kaum mukminin mereka melewatinya dan melewati bukan bermakna memasuki neraka tersebut. Wallahu taala alam. Dan juga diriwayatkan dalam hadis Abu Raihanah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-humma kirun min kiri jahannam wa hiya tusibul mu'mina minan nar bahwa demam itu merupakan percikan las dari percikan apinya jahanam. Percikan dari percikan apinya jahanam dan itu menimpa seorang mukmin. Wahia nasibul mukmin itu adalah bahagiannya seorang mukmin dari neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan asy Al-Albani rahimahullah taala menghasankan hadis ini. Maka ini menguatkan apa yang disebutkan oleh Mujahid bin Jabr rahimahullah taala bahwa demam yang dirasakan oleh seorang mukmin itu adalah bahagian dia dari neraka sehingga ketika seorang hamba merasakan demam dan dia bersabar dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala maka Itulah bahagian dari neraka. Sehingga dia tidak lagi akan mendatangi dan memasuki neraka itu dalam kehidupan akhirat. Dan diriwayatkan pula oleh Ibn Abid Dunia dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Mathalul mu'min idza bara'a wa sahha min maradihi" كمثل البردة تقع من السماء في صفائها ولونها Perumpamaan seorang mukmin apabila dia sembuh dan sehat dari penyakitnya itu seperti butiran-butiran embun yang jatuh dari langit dalam hal kebersihannya, kesuciannya, yakni menjadi putih, menjadi bersih kembali. Itulah manfaat dan hikmah dari rasa sakit yang diderita oleh seorang mukmin dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali apabila dia seorang mukmin. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya ini dilemahkan oleh Al-Iraqi, namun Makna hadis ini telah dikuatkan dalam hadis-hadis yang sebagiannya telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Dan disebutkan pula, diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma min muslimin yusra'u sar'atan min maradin illa bu'itha minha tahira tidaklah seorang mukmin yang tertimpa penyakit melainkan dia dibangkitkan dari sakitnya tersebut dalam keadaan dia telah menjadi orang yang suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan kesalahannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya At-Tabarani dalam Al-Kabir Al-Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Dan juga diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda مثل المؤمن حين يصيبه الوعك مثل الحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها أو فيذهب خبثها ويبقى طيبها Perumpamaan seorang mukmin ketika dia merasakan demam itu seperti besi. Besi yang dimasukkan ke dalam api. Yang menyebabkan kotoran dan karatan besi itu hilang. Dan yang tinggal adalah yang baiknya. Hadis ini juga disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Diriwayatkan oleh Ibn Abi dalam kitabnya Al-Marad wal Kaffarat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari hadis Abdurrahman bin Azhar hadis ini menerangkan tentang keutamaan demam dan penyakit yang diderita oleh seorang mukmin seperti halnya besi yang dimasukkan ke dalam api menghilangkan karatannya, menghilangkan kotorannya. Sehingga yang tinggal adalah yang baiknya. Dan juga diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza marida, auha Allah ila malaikatihi" Sesungguhnya seorang hamba apabila dia dalam keadaan sakit maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikatnya di mana Allah Jalla wa ala mengatakan kepada mereka ya malaikati ana qayyadtu 'abdi biqaidin min quyudi wahai para malaikatku aku mengikat hambaku itu dengan salah satu ikatanku fa in akhbiduhu aghfir lahu maka apabila aku mewafatkan dia dengan penyakit yang dia alami, maka aku mengampuni dosanya. Wa in u'afihi fajasadun maghfurun la dzambalah dan apabila aku menyehatkan dia kembali maka jasmani itu menjadi jasmani yang diampuni dan tidak ada dosa baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, At-Tabrani dalam Al-Kabir dan disahihkan pula oleh Al-Albani rahimahullah. Maka hadis ini juga menguatkan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Seorang mukmin ketika sakit dan menghadapinya dengan kesabaran, maka dia berada di dalam dua ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ketetapan itu kedua-duanya baik. Yang pertama apabila Allah Azza wa Jalla mewafatkan dia maka Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Dan apabila Allah Jalla wa Ala menyehatkan kembali jasmaninya sehingga dia kembali menjadi sehat seperti sedia kala maka dia pun telah diampuni dosa-dosanya jasadnya berjalan di muka bumi tanpa dosa disebabkan karena Allah Jalla wa'ala telah mengampuninya sakit menjadi kafarah menghapus dosa bagi mukmin tersebut Dan diriwayatkan pula dari Sahal bin Mu'ad bin Anas al-Juhani. Dari ayahnya, dari kakeknya. Yaitu Anas al-Juhani. bahwa beliau mengatakan, Dakhaltu ala Abi Darda fi maradih. Satu ketika aku mendatangi Abu Darda dalam keadaan beliau sakit. Maka aku pun berkata, Ya Abu Darda, inna nuhibbu an nasiha fala, fala namrat. Wahai Abu Darda, sesungguhnya kita ini senang untuk menjadi orang sehat dan kita tidak pernah merasakan sakit. Kami senang dengan itu. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna as-suda'a wal malilata la yazalani bil mu'min." وإن كان ذنبه مثل أحد حتى لا يدع عليه من ذنبه مثقال حبة من خردل bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya sakit kepala demikian pula demam senantiasa menimpa seorang mukmin meskipun dosanya sebesar bukit Uhud hingga kedua penyakit itu tidak membiarkan kepada hamba yang mukmin yang mengalaminya tersebut memiliki dosa walaupun sebesar biji sawi walaupun sedikit tidak dibiarkan disebabkan karena penyakit yang menimpa mukmin tersebut. Namun dengan lafaz ini dilemahkan oleh Al-Iraqi rahimahullahu taala berkata Atiyah bin Qais maridha Ka'bun fa'adahu rahtun min ahli Dimashq bahwa pernah suatu ketika Ka'ab yang zahir Ka'ab bin Malik radhiyallahu an dalam keadaan sakit. Lalu beliau pun dikunjungi oleh beberapa orang dari penduduk Damaskus. Lalu kemudian dia bertanya kepada Ka'ab, "Kaifa tajiduka ya Aba Ishaq?" Bagaimana perasaanmu wahai Abu Ishaq? Maka Ka'ab bin jawab Bikhair Dalam keadaan baik Jasadun akhada bidambih Ini adalah jasmani yang sedang Menerima akibat dosa yang dia lakukan Insya'a rabbuhu azabahu wa insya'a rahimah Apabila Rabbnya menghendaki untuk menyiksanya maka Allah Azza wa menyiksanya, menyiksanya. Dan apabila Allah Azza wa menghendaki untuk merahmatinya maka Allah merahmatinya dan menyayanginya. Wa in ba'athahu ba'athahu khalqan jadida la dzamba lahu. Dan apabila Allah Azza wa membangkitkannya maka Allah membangkitkannya sebagai penciptaan yang baru dalam keadaan dia tidak memiliki dosa. Demikian pula berkata Sa'id bin Wahab bahwa suatu ketika kami mendatangi Salman Al-Farisi. Afwan. Suatu ketika kami mendatangi seseorang dari Kindah bersama Salman Al-Farisi yang seorang ini dalam keadaan sakit sehingga kami mendatanginya untuk menjenguknya. Maka ketika mereka tiba dan berada di hadapan seorang lelaki yang dalam keadaan sakit itu kata Salman radhiyallahu an innal muslima yubtala fayakunu kafaratan lima madha wa musta'taban fi ma baqiya sesungguhnya seorang muslim itu dia diuji dengan sakit yang ia derita sehingga menjadi penghapus dosa dari apa yang pernah dia lakukan dan sebagai teguran peringatan untuk masa-masa yang akan datang. Wa innal kafira yubtala famithluhu kamithlil ba'ir utliqa falam yadri lima utliqa wa uqila falam yadri lima uqila. Dan sesungguhnya orang yang kafir ketika ia diberi musibah maka dia seperti seekor unta ketika ia dilepas, dia tidak tahu mengapa ia dilepaskan. Dan ketika ia diikat, dia pun tidak mengetahui mengapa ia diikat dan ditambat. Ini seorang kafir, tidak mengerti arti kehidupan. Tidak mengetahui ketika dia dalam keadaan sehat itu untuk apa. Ketika dia dalam keadaan sakit itu tujuannya apa Hikmahnya apa? Tidak ngerti orang kafir. Namun seorang mukmin yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka kondisi atau perubahan kondisi yang dialaminya dalam kehidupan dunia maka dia mengetahuinya termasuk ketika dia jatuh sakit maka hikmahnya adalah menjadi penghapus dosa sekaligus menjadi peringatan untuk di masa-masa yang akan datang. Dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang Arabi, seorang Badui, "Hal akhadhatka ummil dam?" Apakah engkau pernah merasakan umumil dam? Maka orang Badui ini bertanya, Ya Rasulullah, ma ummu Apa yang dimaksud umumil dam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Harrun yakunu bainal jildi wad dam," yaitu rasa panas yang terletak antara kulit dan darah. Dia merasakan panas antara kulit dan darah. Maka kata orang Badu ini, "Ma wajadtu hadza?" Aku tidak mendapati ini. Jadi ini penafsiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang dimaksud ummul dam Yaitu ummul dam merupakan kunyah merupakan kunyah untuk penyakit demam, penyakit panas. Ya, dan di kalangan Arab penyebutan kunyah yang didahului dengan abu atau didahului dengan ummu itu hal yang yang masyhur yang biasa mereka lakukan dan mereka memberi nama kepada benda-benda tertentu bahkan kepada hewan sekalipun kepada hewan sekalipun mereka bangsa Arab memberi nama-nama kunyah misalnya seperti uh, musang sebagian menyebutnya kunyahnya Abu Najm serigala kunyahnya Abu Ja'dah. Ada yang menyebutkan bahwa itik atau bebek itu kunyahnya Ummu Hafsah. Kala jengking kunyahnya Abul Haytham. Dan yang lainnya. Dari penyebutan-penyebutan kunyah. Maka disebutkan dalam riwayat ini bahwa demam itu disebut Ummu Mildam. Itu rasa panas yang terletak di antara kulit dan darah. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kembali, "Ya Arabi, hal akhadhaka hadha suda'?" Wahai orang Badu, apakah engkau pernah merasakan suda'? Ya, sakit kepala. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ma hadha suda'?" Apa yang dimaksud suda' itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Irqun yadribu 'alal insani fi ra'sih." Yaitu urat yang memukul manusia di bagian kepalanya, sakit kepala. Kata orang Badu ini, aku tidak pernah merasakan itu. Ketika orang ini pergi, yang tidak pernah merasakan demam, yang tidak pernah merasakan sakit kepala ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ahabba yanzur ila rajulin min ahli nar, fal yanzur ila hada." Barang siapa yang ingin melihat pada seorang dari penghuni neraka, maka hendaknya dia melihat pada orang ini yang tidak pernah merasakan sakit. Hadis ini diriwayatkan oleh nasai dalam Al-Kubra. Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya. Dan Ibn Hibban di dalam sahihnya. Maka ini ma'asyiral muslimin, a'azzana Allah wa iyyakum yang kita bacakan dari kitab ini pada pertemuan kita di sore hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian dan menambah ilmu dan keimanan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.